Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du hadratal muhtaramin ashabal fadilah Ingkang kau hormati Segenap poro alim Poro habaib Poro kiai Poro asatid Khususipun Al-Habib Ahmad Al-Jufri Al-Habib Soleh Bin Salim Maulad Dawilah Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil selaku pengasuh khadimul majlis wal maulid Ridwan lan segenap para habaib yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan. Yang terhormat segenap sesepuh bini sepuh lan segenap jajaran takmir masjid Az-Zamzam yang terhormat Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan pula. Berbahagialah orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini. Sungguh beruntunglah dan berbahagialah Orang-orang yang selalu dimudahkan oleh Allah Untuk menghadiri majlis-majlis zikir Majlis maulid Majlis ta'lim Yang mana Majlis semacam ini akan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mengenalkan kita dengan ajaran-ajaran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bagaimana kita sholat yang sempurna, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat yang sempurna sehingga kita mengenal dan mengerti tentang ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka majelis semacam ini apabila dilazimi istiqomah menghadiri majelis semacam ini maka yakinlah majelis-majelis semacam ini akan mengantarkan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa nggih bersanding dengan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diinginkan oleh orang-orang sebelum kita. Waliullah, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al Jailani, para nabi dan rasul semuanya berharap mereka selalu bermunajat kepada Allah. Kelak di akhirat mereka ingin bersanding dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya masuk di dalam catatan orang-orang pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW sehingga kita semuanya akan bersanding dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbah Alhamdulillah. Niki pun dahulu niki. Insyaallah tasih semangat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, semangat 45. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dulu ya, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang sangat amat rajin untuk menghadiri sholat lima waktu di dalam masjid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki pemudanya niki sangat rajinnya menghadiri sholat lima waktu sampai-sampai beliau dijuluki dengan Hamamatul Masjid. Burung merpatinya masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernama Tha'labah bin Hatib. Sehingga di kota Madinah kalau pas ngobrol ngoten Salah satu mereka mengatakan, "Oh, tadi saya ketemu Sa'labah." Kemudian yang satu bertanya, "Sa'labah man? Sa'labah siapa?" Lalu mereka akan mengatakan, "Sa'labah Hamamatul Masjid." Itu loh, Sa'labah burung merpatinya Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah ada empat Sa'labah. Satu-satunya adalah Sa'labah bin Hatib. Begitulah keadaan Sa'labah rajin sholat lima waktu di dalam masjid Nabi Muhammad. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, terus sampai pada suatu saat Sa'labah mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memohon Wahai Rasulullah Kebetulan Sa'labah ini Tiang ini ku miskin Wahai Rasulullah Allah ta'ala an yarzukoni malan Wahai Rasulullah Berdoalah engkau kepada Allah Supaya saya ini diberi, diberi harta tapi Rasulullah kasyaf dapat wahyu dari Allah kalau saklabah iki gak pantes soge. Saklabah kalau dijadikan kaya maka saklabah akan menjadi orang yang merugi. Rasulullah tahu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun minal kathiri la tutiko. Wahai Tha'labah, sedikit engkau syukuri itu lebih baik daripada banyak engkau tidak mampu untuk membawanya. Mendengar jawaban sang Nabi, Sa'labah pulang. Datang di hari kedua, meminta dengan permintaan yang sama. Ya Rasulullah, ud'ullaha ta'ala an yurzukoni ma'la. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah supaya saya diberikan harta yang banyak. Sama Rasul dijawab dengan jawaban yang sama. Wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syukruh khairun minal kathir la tutiquh. Wahai Sa'labah, sedikit engkau syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu membawanya. Qalilun yakfik minal kathir yudhik. Sedikit mencukupimu lebih baik daripada banyak menjerumuskanmu. Datang di hari ketiga, pulang di hari kedua, datang di hari kedua, ketiga. Jadi rotok setengah ngotot ngetengit Sayangi dan mriku. Datang di hari ketiga. Ya Rasulullah, Berdoalah kepada Allah supaya saya diberikan harta yang melimpah. Tirose kanjeng Nabi, he sa'labah. Ama tardo antakuna mithla habiballah? Wahai Sa'labah, apa kamu enggak ingin pengen menjadi menjadi seperti kekasih Allah? Andai kata saya mau wahai Sa'labah, saya akan memohon kepada Allah supaya gunung ini dijadikan emas dan berjalan di belakang saya, niscaya Allah akan menjadikan gunung ini emas dan akan berjalan di belakang saya. Tapi saya tidak menginginkannya wahai Sa'laba. Wah, Sa'laba ini golek akal ya opo boy Ngotot sedikit. Ya Rasulullah begini saja. Iza rozakoni Allahu malan lau addiyanna kulladzi hakin hakoh Wah, niki janji pilkada nih. Tirosis tak labah. Wahai Rasulullah, begini saja. Kalau Allah memberikan saya harta yang melimpah ruah, janji ini. Kalau Allah memberikan kepada saya harta yang melimpah, hakin hakoh. Saya akan memberikan semua hak kepada orang-orang yang berhak. Ya, maksudnya giliran zakat zakat, giliran sodakoh, sodakoh. Melihat orang nggak mampu dibantu, itu masuk di dalam kalimat sa'labah la'u'addiyanna kulladhi hakin hakoh. ya karena sa'labah maksa akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sa'labah sudah berjanji kepada Allah niki mboten main-main gitu janji kepada Allah yang nyaksikan Rasulullah Rasulullah mengangkat dua tangan didoakan Sa'labah. Ya Allah, ya Rabb, urzuk Sa'labah malan. Wah, oh, tungoi Kanjeng Nabi mboten usah doa-doa, Manjur. Wahai Allah, berilah Sa'labah harta. Pinten kalimat ini. Pinten? Ya Allah, setunggal. Berilah Sa'labah kali malan harta cuma tiga kalimat tok. Rasulullah berdoa, Sa'labah lego alhamdulillah. Yakin Sa'labah niki. Dungoi Kanjeng Nabi mboten mungkin ditolak. Pintu arus Allah dibuka. Akhirnya pulanglah Sa'labah. Berjalan belum sampai rumah Sa'labah sudah mendapatkan rezeki dua ekor kambing. Gurung nyampe oma nih Pak. Sampai rumah dua ekor kambing ditaruh di kandang. Dalam waktu semalam kambingnya bunting. nih dipetik naik. Akhirnya kambingnya niku bunting dengan cepat. Tidak sama dengan buntingnya kambing-kambing yang lain. Sebentar langsung brodol. Okay. Lahirno. Jumlahnya pun banyak, tidak sama dengan kambing-kambing umumnya bunting, cepat, keluar anaknya banyak. Tidak lama kemudian bunting lagi, keluar anaknya lagi. Yang kecil-kecil cepat menjadi besar. Bunting-bunting, lahir lagi. Jadi sak kota Madinah. Sehingga diriwayatkan Sa'labah kambingnya itu ya. Yanmu mislu nama idut berkembangnya kambing saklabah niku seperti berkembang biaknya napa niku ulet. Jadi sangat cepat dan banyak. Sehingga jadilah saklabah konglomerat di kota Madinah Al-Munawwarah. Ah, sibuk sudah. Karena kaya, kambingnya banyak, akhirnya saklabah sibuk. Karena sibuk, tidak bisa lagi sholat duhur dan asar di masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun beto ya. Pertamanya istiqomah rajin sholat lima waktu di masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal sholat subuh, maghrib kali sholat isak mawon. Kambingnya semakin banyak, semakin berkembang biak, semakin sibuk, tidak sempat lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib di masjid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kambingnya semakin banyak, tidak bisa dibendung. Akhirnya karena terlalu sibuk, malam capek, sudah tidak lagi saklabah sholat lima waktu di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh niki kanjeng Nabi nolak niku wonten hikmai. Kanjeng Nabi pun semerap diberitahu oleh Allah kalau saklabah ini potongane modele tiang ini ku boten sakit tidak akan mampu membawa harta yang banyak karena memaksa didoakan oleh Nabi. Kambingnya semakin banyak sampai diriwayatkan di dalam kota Madinah sudah nggak cukup lagi menampung kambing-kambingnya labah. Jadi beberapa wadi di sana itu ya. Lembah-lembah yang dikepit antara dua gunung sudah penuh dengan kambingnya Saklabah, sehingga Saklabah terpaksa harus keluar dari kota Madinah. Kambing ini kis buatan sakit dibendung, mau anak tok pokoknya. Di luar Madinah, ngingoten semakin sibuk karena jauh dengan masjid Rasulullah. Akhirnya Sa'labah sudah tidak bisa lagi sholat lima waktu dan tidak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah Sa'labah dan berjalanlah dari hari ke hari. Singkat cerita, sampai pada suatu saat turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa firman Allah Khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Niki ayat turun dari Allah Memerintahkan kepada segenap umat Islam yang memiliki harta banyak sampai nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Karena di sesungguhnya di dalam harta itu ada titipan Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita itu tidak semua milik kita, tapi Allah ada titip di situ untuk fukara dan masakin. Ini harta kalau sudah banyak sudah sampai nisab Ketika turun ayat Allah, umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wah, sahabat nomor satu paling semangat nih sahabat. Lewis onok firman Allah turun, iku rebutan untuk mengamalkannya. Fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wah, akhirnya sahabat semuanya berbondong-bondong mendatangi rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri, Pak, niku zaman Nabi nggih. Sing kate ngetokno zakat niku ngantri. Sing kate ngetokno sana sing jauh lho niku Sing ngetokno zakat ngantri. Nggih sami kaya zaman kula kalian jenengan sakniki. Napa malih tenturen niki. Lek ngetokno zakat ngantri napa antri? Antri nggih. Insyaallah antri. Amin ya robbal. <laughs> niki sahabat kayak ngoten, Pak. Sampai ada di antara mereka sahabat Abdurrahman bin Auf datang membawa 440 dirham. Wahai Rasulullah, ini harta saya 40 dirham. Saya berikan untuk Allah, diberikan kepada fakir miskin. Rasulullah bertanya, "Hei Abdurrahman bin Auf, hartamu berapa?" Harta saya 80 ribu dirham wahai Rasul sekarang yang saya bawa adalah 40 ribu dirham. Separuhnya saya gunakan untuk bisnis, separuhnya saya keluarkan zakat untuk mencari ridha Allah. Wahai Abdurrahman, kebanyakan. Zakat itu tidak sebanyak itu. Zakat itu hanya rub'ul usyur, 2,5 persen. Lek bahasa fikir ini niku rub'ul usyur, seperempatnya sepersepuluh. Jadi duit niku nggih dibagi papat terus dibagi sepuluh Itu zakat. Lek panjenengan duit-duit petang bolu juta, petang puluh, nih samen bagi papat, pinten? sepuluh juta, samen bagi sepuluh pinten? Sak juta. Lek hartai petang bolu juta, zakate sak juta. Kata nopo kata nih? Kata. Nggih. Lek zakate duwike 100 juta, lek duwike 100 juta, zakate pinten? 2,5%. Samen bagi 10. 100 juta jadi 10 juta. 10 juta dibagi papat. 2 juta setengah. Lek duwike 100 juta, zakate 2 juta setengah. Lek bahasa keren ini ku 2,5%. Ten, lek bahasa fik ini rub'ul usur dibagi papat kemudian dibagi sepuluh. Seperempatnya sepersepuluh. Katanya Abdurrahman bin Auf. Wahai Rasulullah tidak apa-apa. Harta saya 80 ribu dirham. Saya keluarkan separuh harta saya untuk mencari ridho Allah. Biarlah 40 dirham untuk Allah, 40 dirham buat saya. Bisnis Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fima amfakta wa fima amsakta. Mudah-mudahan dibarokai kali Gusti Allah harta yang kamu infakkan dan harta yang kamu tahan. Niki beda kali sak labah. Lek sak labah jauh dungo gak dikei. Abdurrahman bin Auf boten napa nedi, diparingi kena doanya Rasulullah Abdurrahman bin Auf uangnya 40 ribu dirham barokah setiap digunakan bisnis jadi dapat untung berlipat-lipat sehingga Abdurrahman bin Auf pun menjadi orang kaya raya di kota Madinah Al Munawwaroh. Bayangkan Giliran mereka menjalankan perintah Allah, zakat niki penting ya zakat. Ada di antara mereka bahkan yang nggak punya harta sekalipun. Ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Agil, Abu Agil Al-Ansari. Beliau melihat tetangganya namanya Asim bin Ali. Asim bin Ali ini langsung dipanen itu apa namanya? kurmanya, kebunnya dipanen diambil apa namanya 100 sak kurma semuanya dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini zakat saya. Banyak ya Asim. Tidak apa-apa ya Rasulullah untuk mencari ridho Allah. Bagikanlah kepada fakir miskin. Melihat ini tonggoy ripto. Ya Allah, enak iyo sahabat sing suki-suki bisa bersedekah. Lantas saya bagaimana? Abu Agil ini tidak punya harta sepeser pun. Akhirnya saya tidak boleh kalah. Malam ini saya tidak akan tidur. Saya akan berkeliling kota Madinah. Saya akan bekerja dan hasilnya akan aku serahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah, muter, golek kerjuan. Sampailah dia mendapatkan kerjaan untuk menggali air dari sumur eh, dan memenuhi jedingan. Digaji dengan dua sok kurma. Ya, kirang lebih. Anggap 6 kilo kurma, Sak sok niku petang mut, sak mut niku 6 on. 6 on. Semalam nggak tidur Abu Agil Al-Ansari. Pagi hari mendatangi Rasulullah Wahai Rasulullah, ini zakat saya. Saya hanya memberikan satu sok saja. Wahai Abu Hagil, zakat itu bukan untuk fakir miskin. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang kaya yang hartanya sudah sampai nisab. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Meskipun saya miskin, saya memberikannya ikhlas karena Allah. Berikanlah satu sok ini kepada fakir miskin. Wah, luar biasa sahabat lek urusan perintah Allah rebutan Fastabikul khairat. Mereka berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah. Kulo singkat male, singkat cerita Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, adakah orang kaya di tengah-tengah kita yang belum mengeluarkan zakatnya?" Salah satu sahabat mengatakan semuanya sudah wahai Rasulullah kecuali Sa'labah. Sa'labah belum mengeluarkan zakatnya, dia berada di luar kota Madinah. Ya sudah, kirim utusan tiga orang datang kepada Sa'labah. Kirim Rasulullah kirim surat. Ketika disampaikan kepada Sa'labah, dibuka surat dari Rasulullah yang isinya Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Membaca surat ini marah Sa'laba. Ma hadza? Laisa hunaka fil Islam zakah. Hadhihi jizyah. Apa-apaan ini? Tidak ada ceritanya di dalam agama Islam itu zakat. Jangan-jangan ini pajak yang ingin memojokkan saya. Wah, ada kata-kata yang kurang pantas dilontarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya gak gelem ngetok noza zakat, ingkar janji niki. Padahal ketika dia miskin, dia janji kepada Rasulullah, andai kata Allah memberikan saya harta, saya akan memberikan semua hak kepada orang-orang yang berhak. Giliran sudah kaya, ingkar janji. Jangankan sodakoh, zakat yang sudah wajib nggak mau dikeluarkan salabah. Sudah nggak mau mengeluarkan. Pulanglah tiga utusan Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Sa'labah marah-marah, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Waihah Sa'labah, waihah Sa'labah." Waihah Sa'labah. Cuman itu yang diucapkan oleh Nabi. Celakalah Sa'labah. Celakalah Sa'labah. Celakalah Sa'labah. Rasulullah mengatakan waih. Saat itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi membawa firman Allah yang dimana firman tersebut mengancam bahwasanya Sa'labah akan menjadi manusia yang merugi di dunia dan di akhirat. Meskipun konteksnya itu untuk saklabah, tapi ini berlaku untuk semua umat Islam. Tapi turunnya ini gara-gara saklabah ini. Ketika turun ayat itu mengatakan saklabah akan menjadi manusia merugi dunia akhirat, saklabah gemetar. Gemetar Apakah betul firman ini ditujukan kepada saya? Iya wahai Sa'labah yang memberitahu misanannya sepupunya. Akhirnya Sa'labah langsung cepat-cepat ke gudang dan mengambil hartanya dan mendatangi Rasulullah saw. alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini harta saya, zakat saya. Rasulullah pun menolaknya. Maaf wahai Sa'labah, maaf Allah ta'ala God mana'ani an akbala minka. Sesungguhnya Allah sekarang telah melarang saya untuk menerima zakat dari kamu. Dia sudah mengingkari Allah, mengeluarkan kata-kata yang mendapat yang bisa menjadikan keluar dari keislaman. Sa'labah menangis, "Ya Rasulullah, terimalah." Maaf Sa'labah. Allah yang melarang saya untuk menerima zakat dari kamu. Ditolak Sa'labah zakatnya, pulang Sa'labah. Hari berjalan ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Datang Sa'labah kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, kamu sekarang sudah menjadi pemimpin. Terimalah zakat saya. Kata sahabat Abu Bakar, Maaf wahai Sa'labah, Rasulullah tidak berani menerima dari kamu, maka Abu Bakar juga tidak berani menerimanya. Hari berjalan, wafatlah sahabat Abu Bakar. Datang kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Datang Sa'labah, wahai Khalifah Umar, tolong ini zakat saya terimalah. Khalifah Umar menjawab, wahai Sa'labah, maaf. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar tidak berani menerimanya, maka Umar pun juga tidak berani menerimanya. Ghuliqa babu taubah baina Allah wa baina Begitulah keadaan Sa'labah sampai dia wafat di zaman khilafah Uthman bin Affan mata ala kufrih wa ala nifaqi. Coba kita lihat sahabat Nabi orang-orang yang senang menjalankan perintah Allah. Ketika turun firman Allah, mereka berebut untuk mengeluarkan zakat. Kalau urusan infak di jalan Allah, mereka nomor satu. Di samping mereka mendapatkan pahala dari Allah, karena sesungguhnya infak termasuk obat hati. Obat kegelisahan. Allah berfirman, di dalam kitab suci Al-Quran sekaligus janji. Janji Allah. Walladzina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari. Sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berjanji. Orang-orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik malam hari maupun siang hari, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, senang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, khususnya zakat, wajib. Apa janji Allah? Yang pertama adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Janji yang pertama, Allah akan memberikan dia pahala yang besar di sisi Allah. Dan janji yang kedua, Allah akan mencabut dari hati orang tersebut rasa takut dan rasa gelisah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dari hati orang itu dicabut rasa ketakutan dan rasa kesedihan baik di dunia maupun sampai di akhirat. Di alam barzakh, alam yang sangat menakutkan, dia akan merasakan tenang. Kenapa? Karena Allah telah mencabut rasa sedih dan rasa takut dari hati orang-orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wah, betapa mulia. Betapa beruntung orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Melihat saudaranya susah, bantu. Melihat saudaranya kelaparan, kenyangkan perutnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang lapar. Kadang untuk makan malam mereka nggak punya uang. Berapa banyak yang sampai bunuh diri? Okay. bunuh diri berjamaah pun ada. Mbok is eh, anak-anak itu racun kabeh wis entek. Kak urip-uripan. Saking susahnya mereka untuk mendapatkan harta. Saking susahnya si ibu untuk mengenyangkan perut anak-anaknya. Ambil jalan pintas, mati semua. Padahal mereka adalah saudara kita. Bagaimana keadaan orang-orang Islam yang hartanya melimpah? Untuk dirinya sudah cukup, untuk keluarganya sudah cukup, uangnya berlebih-lebih ditumpuk-tumpuk. Sedangkan dia tahu saudaranya dalam keadaan kesedihan. Orang yang semacam ini bahaya. Apalagi sampai tidak mau mengeluarkan zakatnya. Zakat tidak dikeluarkan. Coba kita lihat kisah Sa'labah tersebut menolak untuk mengeluarkan zakat, Allah sudah berjanji. Berilah kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mereka, berilah mereka kabar gembira. Walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah disimpan, ditumpuk-tumpuk, zakat tidak dikeluarkan. Kata Allah, fabashirhum, berilah mereka kabar gembira. bi bin alim, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Penting nih gini, zakat. Azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sepedih apa? Niki rotok serem didik nggih, boten napa-napa nggih sekali-kali ngoten lho. <laughs> Seperti apa azab Allah? Bahwasanya harta yang ditumpuk-tumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya kelak akan dijadikan lempengan-lempengan emas dan lempengan-lempengan perak sampai panas kemudian lempengan timah panas, emas panas, perak panas, itu disetrikakan di dahi mereka. diseriterikakan, Akan berteriak sakit. Ya sakit memang. Nge? Pun dicoba nih. Dahinya disetrika. Ketika berteriak diimbui mana lambungnya disetrika. Cos. Teriak kesikitan ditambahi lagi punggungnya disetrika. Cos. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadha ma kanaztum. Ketika orang itu berteriak-teriak kesakitan, minta tolong, ada suara yang mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum ini harta yang kamu timbun-timbun untuk dirimu dan tidak mau mengeluarkan zakatnya fadzuku bima kuntum taknizun maka sekarang ini rasakanlah apa yang telah engkau timbun-timbun naudzubillah min medeni nggih nggih kula dhewe nggih wedi niki zakat niku penting niku zakat lah maka Monggo bareng-bareng nggih kula nggih panjenengan. Lek sing kate kerja, kate buka toko, katin buka warung, niku wajib nyatet tanggal. Dicatet niku tanggali. Katakan sekarang Muharram. Tanggal 1 Muharram saya kulaan dagang. Ketika kulaan, ya Allah, niat kerja karena Allah. Tulis niku tanggal 1 Muharram tahun 1434. Tek. Wis sampean simpen tok mawon. Tanggal iki sampean simpen mawon. Hari berjalan dua bulan, tiga bulan, empat bulan, gak ada urusan sama zakat. Lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, sampean gak dikenakan zakat. Untung rugi sampean tanggung dewi, tidak ada zakat. Tapi ketika sudah pas satu tahun, Berarti tanggal biro Tanggal 1 Muharram 1435 Pas satu tahun Sampean melebu tuku, sampean tutup Sampean dihitung, barang sampean, duit sampean Sampean total Kalau sudah sampai ini sob Wajib zakat Katakan di total eh, Biro Petang puluh juta cukup Wis cukup toko KB petang puluh juta Oh berarti kena zakat Pokok ukurane lek wis duwe niku 33 juta 600 kena zakat. Lek sik 33 juta 600 menisor tidak kena zakat. Di total duwe sret mek 30 juta gurung kena zakat. Jadi ini niku seukuran dengan harga emas 84 gram. Sak grame niki ini pinten? Lek kulo tanglet 400 juta. Mudah-mudahan bukan salah. Eh sewu. Keliru-keliru niki saking semangat ini. <laughs> Sak petangatus, petangatus sewu, petangatus sewu, ping 84 gram. Lek kulo hitung sewu, ping papat, iku metue telung juta 33 juta 600 total kape. Lebih dari itu kena zakat. Ya, ini penting ki. Sing muda-muda yang tua-tua semuanya kalau mau kerja dicatat. Wonten pertanyaan, lah lek wis lali wis kadung yo ya napa niki? Lek wis kadung niku ya mulai saat ini. Kalau sudah terlanjur, kalau masih bisa diingat-ingat, seiling, ya kurang lebih tanggal ini, tanggal ini, kurang lebih bisa dijadikan patokan. Lek wis lali blas babar blas gak iling. Gak iling sama sekali wis puluhan tahun. Bagaimana caranya? Caranya mulai detik ini. Detik ini menjadi hitungan. Kalau kita sudah niat untuk mengeluarkan zakat, sekarang catat tanggal berapa ini? Hitung zakat sebelumnya keluarkan, setahun ke belakang dan apa namanya haul hitungan tahun dimulai detik ini. Jadi sampean niat dagang ya sudah nanti tahun depan pas satu tahun sampean dikenakan nisab zakat. Nah niki penting nggih urusan zakat niki. Pokoke sing kerja keluarkan zakat. Jangan takut miskin, jangan takut rugi. Zakat enggak seberapa. Tapi bahayanya luar biasa kalau tidak dikeluarkan. Jadi lek wis zakati rong juta setengah ya rong juta setengah. Lek zakati rong juta pitu seket ya rong juta pitu seket. Ojo moro waduh nanggung wis dijangkep nois rong juta setengah kena rong juta rong juta pitu seket dijangkep no dadi rong juta setengah podo wae Jadi Dadi niku harga mati. Lek wis dihitung dua setengah persen ya wis itu. Ya, mudah-mudahan apa namanya? Kita semuanya yang hadir di majelis ini diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita semuanya semakin dimantapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mudah menjalankan ajaran-ajaran Allah, mudah mengeluarkan zakat kita, menginfakkan harta kita di jalan Allah sehingga pada akhirnya kita semuanya menjadi kekasih-kekasih Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah amin ya rabbal alamin itulah dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh